sebulan yang lalu eh belum sebulan yang lalu ya beberapa hari yang lalu mengisi kajian di Masjid Istiqlal yang dihadiri oleh lebih dari 200 ribu orang dan buku atau kitab yang kita bahas tidak begitu tebal dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi atau diterjemahkan secara bebas sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Di mukaddimah kitabnya ini beliau menyatakan atau membahas tentang kedudukan iman di dalam agama kita bahwa iman itu adalah perkara yang menempati kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita bahkan dia adalah sepenting-penting keimanan sepenting-penting kepentingan kepentingan yang paling penting adalah masalah iman dan sewajib-wajib kewajiban secara mutlak dan perkara yang paling agung dan yang paling mulia seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat sangat ditentukan oleh keberadaan iman dalam diri manusia Bahkan juga sangat ditentukan oleh lurus atau tidaknya iman seseorang, kuat atau lemahnya iman seseorang, atau benar tidaknya keimanan seseorang. Dan iman itu pun memiliki faidah yang sangat banyak serta buah manis yang sangat luar biasa efek positifnya baik bagi pribadi pemilik iman tersebut maupun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya tidak heran apabila untuk meraih dan memperkuat keimanan ini para ulama terdahulu sampai memeras keringat membanting tulang, bertahan, memerangi rasa kantuk di tengah malam, berlomba dengan mengerahkan seluruh kemampuan maksimal yang dimilikinya agar imannya itu minimal terjaga, maksimalnya lebih terkuatkan, lebih diluruskan dan disehatkan daripada sebelumnya serta berupaya semaksimal yang mereka bisa untuk menghindarkan diri dari segala perkara yang bisa mengurangi keimanan apalagi yang menghilangkan keimanan. Ditemukan banyak pernyataan dari generasi salafus soleh baik kalangan para sahabat ataupun ulama-ulama setelahnya tentang ucapan-ucapan mereka yang mengajak manusia menambah dan menguatkan keimanan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada para sahabatnya, "Hallumu hallumu nazdadu imanan." Wa fi lafdin ta'alau nazdadu imanan. Kata beliau, "Ayo kita bareng-bareng menambah keimanan kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata kepada murid-muridnya, "Ijlisu bina nazdad imanan." Mari kita duduk-duduk bareng-bareng bersama kita untuk menambah keimanan. Dan yang dimaksud duduk-duduk di sana melakukan dua hal. Pertama, zikrullah dengan lafaz dan cara zikir yang disyariatkan yang kedua adanya tausiah atau pedaran ilmu dari beliau sendiri yang bisa menambah keimanan setiap orang yang duduk di sana dan salah satu di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha Ya Allah tambahkan untukku iman, keyakinan dan pemahaman. Bagus doa ini untuk kita hafal. Kemudian sesering mungkin di momen-momen yang istimewa untuk berdoa kita baca doa ini. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah tambahkan untukku keimanan, keyakinan dan pemahaman. Berkata Mu'ad bin Jabbar radhiyallahu an, "Ijlisu bina nu'minu sa'ah." Ayo kita duduk bareng-bareng bersama kita untuk beriman sesaat. Maksud beriman sesaat artinya menguatkan keimanan beberapa lama dengan cara yang disyariatkan, baik zikir, membaca Al-Qur'an, berdoa ataupun mendengar wajangan yang bermanfaat bagi mereka. Abdullah bin Rawaha memegang tangan beberapa orang sahabat-sahabatnya. Lalu dia berkata, "Ta'alau nu'minu sa'ah. Ta'alau falnadhkurullah wa nazdad imanan bi ta'atihi la'allahu yadhkuruna bi maghfiratihi." Mari kita beriman kepada Allah beberapa saat Mari kita berzikir kepada Allah Dan menambah keimanan kita dengan dengan mentaatinya Semoga Allah pun mengingat kita dengan cara mencurahkan maghfirahnya kepada kita Dari ucapan Abdullah bin Rawahah ini Kita bisa mengetahui bahwa Yang dimaksud dengan kita menambah keimanan kepada Allah beberapa saat itu dengan cara pertama zikrullah. Dengan zikrullah keimanan ini akan bertambah. Kedua, dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Siapa orang yang berzikir kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya, maka Allah akan mengingat kita dengan melimpahkan maghfirahnya kepada kita. Inilah yang kemudian disebut dengan zikru adzikru bil hal walaysa bil lisan. Zikir dengan hal. Maksud zikir dengan hal itu adalah berzikir dengan perbuatan, dengan melakukan amalan ketaatan. Seluruh amalan ketaatan itu zikir kepada Allah. Karena ketaatan dilakukan atas landasan ingat kepada Allah, ingat kepada perintahnya, ingat kepada larangannya untuk dijauhi, walaupun lisannya tertutup. Ketika seseorang saum, saumnya merupakan zikir dia kepada Allah. Ketika seorang belajar, mulutnya terkatup diam, menyimak apa yang disampaikan, maka orang itu sedang berzikir kepada Allah dengan cara mendengarkan pedaran Al-Quran dan As-Sunnah Zikirnya dengan anggota perbuatan maka siapa orang yang ingat kepada Allah dengan cara melakukan ketaatan kepadanya Allah akan ingat kepada orang itu dengan cara melimpahkan maghfirahnya, ampunannya Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu Min fiqhil abdi Ayya'lama ayazdadu huwa am wa inna min abdi ay ya'lama nazaghatis anna ya'tihi atau anna ta'tihi di antara bukti pemahaman seorang hamba terhadap agamanya adalah dia akan mengetahui apakah dia sedang mengalami peningkatan iman ataukah penurunan iman. Kita juga bisa tahu apakah kita imannya sedang naik apa sedang turun. Kita bisa tahu. Dari mana? Dari apa yang sedang kita lakukan. Apakah kita lebih terdorong untuk taat ataukah untuk maksiat? Apakah kita lebih bersemangat dan lebih merasa nyaman dengan ibadah ataukah dengan kedurhakaan? Apakah kita lebih sering mengingat Allah ataukah mengingat manusia? Dalam obrolan apakah kita lebih sering mengeluarkan ucapan tentang kemahabesaran Allah, asma dan sifat Allah atau syariat Allah ataukah lebih banyak membicarakan manusia? Itu indikasi seberapa keadaan iman kita, bagaimana keimanan kita. Seberapa parah kalau iman itu sedang menurun Seberapa bagus kalau keimanan itu sedang naik Dan masih kata Abu Darda Di antara bukti pemahaman seseorang Adalah dia akan mengetahui kapan godaan setan sedang mendatanginya Sedang mengerubutinya atau sedang merongrongnya Siapa yang tidak sadar apakah imannya sedang naik ataukah turun? Siapa yang tidak sadar bahwa sebenarnya dirinya sedang digoda oleh syaitan laknatullahi alaih, maka orang itu adalah orang yang tidak faham tentang agamanya dan tentang seberapa bagus atau buruknya agama dan pemahaman dia tentang agamanya. Berkata Umar bin Hubaib Al imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Ini keyakinan ahlu sunnah. Dan ini dasarkan kepada apa? Kepada nas Al-Quran, hadis dan realita yang kita sedang alam yang kita rasakan. Berbeda dengan pemikiran murjiah yang menyatakan iman itu nggak bisa naik, nggak bisa turun, konstan gitu. Ahlu sunnah menyatakan iman itu naik dan turun. Dan Al-Quran banyak mengisyaratkan demikian. Contoh Al-Quran menyatakan wa idha tuliat alaihim ayatuhu sum iman Apabila dibacakan kepada orang-orang beriman ayat-ayat Allah bertambahlah keimanan. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah iman. Menunjukkan iman itu bisa bertambah. Ya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Ayat ini mengisyaratkan iman bisa bertambah. Sebaliknya juga bisa berkurang. Ini keyakinan ahlu sunnah. Kita juga merasa ya. Kadang-kadang kita merasa imannya naik. Malam bisa bangun, siangnya bisa saum. Dalam keseharian kita lebih banyak akrab bergaul dengan Al-Quran. Itu menunjukkan imannya sedang naik. Tapi kalau sedang turun bukan Al-Quran, tapi HP. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang pertama kali dilakukan? Sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Si tangan ini merogoh HP langsung. Buka, tadi ada SMS nggak? Tadi ada miss call nggak? Ya, tadi ada BBM nggak? Sambil berpikir, sambil begini. <laughs> Coba perhatikan di angkot, apa yang dilakukan semua orang di angkot, di bis kota, di ruang-ruang tunggu dokter, di ruang tunggu apotek, apa yang mereka lakukan? Mereka semuanya pegang HP. Bahkan satu keluarga bareng satu mobil nggak ngobrol. Masing-masing sibuk dengan HP-nya masing-masing, senyum-senyum sendiri gitu. Ya. Karena apa? Karena mungkin sedang setting dengan kawannya di tempat lain. Andai manusia memperlakukan Al-Quran seperti mereka melakukan HP-nya masing-masing, luar biasa itu. Tapi sekarang kedudukan Al-Quran sudah tergeser dengan keberadaan HP. Di mana manusia ada, di sakunya selalu ada HP. Sudah jauh, pergi dari rumah HP ketinggalan, apa yang dilakukan? Balik lagi. Balik lagi dan kalau bos sudah terlanjur naik bus, naik travel, naik uh, kereta, HP ketinggalan. Itu selama ininya, selama di perjalanan tidak tenang, resah, ingat terus. Dan begitu pulang, yang pertama kali cari HP. Al-Quran tidak diperlakukan seperti itu ya. Jadi iman bisa bertambah, bisa berkurang. Faqila ma ziyadatuhu wa nuqsanu apa penyebab atau indikasi bertambahnya iman atau berkurangnya iman. Dia menjawab, "Idza dzakarna Allah wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanu." Bila kita berzikir kepada Allah, memujinya, bertasbih kepadanya, itu tanda-tanda naiknya iman. Dan bila kita lalai kepadanya serta menyia-nyiakan serta sering lupa terhadapnya, terhadap Allah Azza wa Jalla, maka itu tanda berkurangnya iman. Seorang ulama tabi'in yang namanya Al Al-Qamah bin Qis an-Nakhai berkata kepada para sahabatnya, kepada murid-muridnya dan kawan-kawannya. Kata beliau, Ta'alau namshi bina nazdat imanan. Ayo kita jalan bareng bersama kita untuk menambah iman. Jalan barengnya bukan piknik ke tempat-tempat yang ditujukan untuk happy-happy. Tapi berjalannya tadi untuk melakukan ketaatan. Dengan melakukan ketaatan iman akan bertambah. Imam Al-Auza'i ditanya tentang iman ayazidu, apakah iman itu bisa bertambah? Kata Imam Al-Auza'i, "Na'am hatta yakuna kal jibal." Ya, iman itu bisa bertambah sampai bisa sebesar gunung. Qila apakah iman juga bisa berkurang? Dia menjawab na'am hatta la yabqa minhu syai'un. Ya, bisa berkurang sampai tidak ada sedikit pun yang tersisa dari iman itu. Hilang iman bisa hilang, hilang dari dirinya. Berkata Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah ketika ditanya tentang iman, apakah iman itu bisa bertambah ataukah bisa berkurang? Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Kata beliau yazidu hatta yablughu a'la samawati sab'i wa yanqus hatta yasira ila asfali safilina sab'i. Ya. Iman bisa bertambah sampai mencapai lebih tinggi dari tingkatan langit yang tujuh dan bisa berkurang sampai terpuruk lebih rendah daripada tingkatan bumi yang paling rendah. Maknanya kalau sudah terpuruk ke tingkatan bumi yang paling rendah dia hilang iman, kufur, syirik. Dan ada enggak orang yang tadinya muslim lalu berubah menjadi kafir dan musyrik? Banyak orang-orang yang murtad baik dengan alasan ekonomi, dengan alasan karir, dengan alasan keamanan dan kenyamanan, dengan alasan yang sifatnya duniawi, dia rela mengorbankan imannya demi semua itu, demi dunia. Murtad, kafir, musyrik dan seterusnya. Masih kata Imam Ahmad, al-iman qaulun wa amalun, yazidu wa yanqus. Idza amiltal khaira zada wa idza dhayya'ta naqasa. Kata Imam Ahmad, iman itu ucapan dan amalan. Bertambah dan berkurang. Bila engkau melakukan kebaikan, ya, maka iman itu akan bertambah. Dan bila engkau menyia-nyiakan kebaikan, maka iman itu akan berkurang. Dan banyak lagi ucapan-ucapan para ulama tentang keimanan. Baik dari kalangan para sahabat, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in ataupun yang lain-lainnya yang menjelaskan bahwa iman sudah lama menjadi pembicaraan para ulama terdahulu yang menunjukkan pentingnya iman ini di dalam agama kita, dalam diri kita. Selain itu maka ya mempertahankan keimanan bahkan menambah keimanan dan berusaha menghindarkan diri dari berkurangnya iman bahkan hilangnya iman itu perkara yang sangat penting lebih penting daripada harta dunia coba kalau umpah kita punya harta apapun itu rumah kayak mobil kayak uang kayak atau apa kita jaga agar apa agar tidak berkurang bahkan bertambah ya dan agar tidak hilang agar tidak dirampok orang tidak dicuri orang disimpan di brankas disimpan di bank kalau toh banknya dibobol uang kita tetap nggak hilang kan gitu ya kecuali kalau banknya dilikuidasi mungkin hilang sebagian ya wallahu a'lam nah kita pelihara kita jaga dan bila kita kehilangan harta kita, kita mengalami kekecewaan. Baik uang itu hilang karena dicep, dicopet atau karena terjatuh. Atau umpamai HP kita ketika di WC gitu ya, jongkok, pluk, murang. Jatuh ke klosetnya menjerit kita, ah, gitu kan. Kecewanya luar biasa, kadang bisa nangis. Ini jutaan. Padahal nggak hilang, cuma apa? Basah. Dan belum tentu rusak, walaupun kemungkinan besar rusak. Maka setiap orang akan mengalami kekecewaan. Maka kita mempelajari bagaimana caranya agar harta kita ini bertambah dan tidak berkurang. Bagaimana caranya agar kita ini aman untuk menyimpan harta yang banyak? Walaupun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar membeli berangkas, yang cukup besar umpamanya yang cukup mahal dan lain-lainnya, maka semua orang berupaya untuk mempelajari cara menambah harta dan cara menghindarkan diri dari kerugian di bidang harta. Kalau itu dilakukan oleh manusia terhadap harta, maka terhadap keimanan harus lebih lagi. Iman ini jauh lebih berharga, berharga daripada harta dunia. Maka mengetahui sebab-sebab bertambahnya iman dan mengetahui sebab-sebab berkurangnya iman untuk dihindari adalah hal yang super penting. Lebih penting daripada mengetahui cara memelihara dan mengembangkan harta kita. Oleh karena itulah mempelajari sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman adalah hal yang sangat penting bagi kita. Berkata Al-Allamah Ibn Sa'di rahimahullahu taala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, seorang ulama besar rahimahullah Beliau adalah guru dari para masyaih, para ulama besar, guru dari Syekh bin Baz rahimahullah. Guru dari Syekh Al-Bassam rahimahullah. Guru dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Guru dari para ulama abad kini. Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau berkata, "Fal abdul mu'minul muwaffaq la yazalu yas'a fi amrayn." Seorang hamba mukmin yang sudah memperoleh taufik dia selalu berusaha dalam dua hal. Selama hidupnya adalah perjuangan. Perjuangan untuk dua hal. Dua hal itu apa saja? Pertama, tahqiqu usulil iman wa furu'ihi wa tahaqquq biha ilman wa amalan wa halan. Perjuangan pertama adalah ya meraih memperkuat pokok-pokok keimanan dan cabang-cabangnya memperkuatnya dari aspek ilmu, amalan dan keadaan. Apa saja ilmu syar'i yang bisa menambah keimanan terus terus terus dicari. Amalan apa saja saja yang bisa menambah keimanan terus terus terus dia lakukan, dia ikhtiarkan, dia perjuangkan. Dan keadaan apa saja yang bisa menambah iman dan memperkuatnya terus dia lakukan. Ini perjuangan pertama seumur hidup. Kedua, as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yanquduha aw yanqusuha minal fitan al-zahirati wal batinah wa yudawi ma qassara fihi minal awal wa ma tajarra alaihi min ath-thaniyah bi taubatin nasuh wa tidrakul amri qabla fawati. Kedua, berupaya mencegah menghindarkan segala hal yang bertolak belakang dengan iman, mengurangi iman bahkan membatalkan iman semua hal yang bertolak belakang dengan iman, hal yang bisa mengurangi iman, hal yang bisa menghapus iman, dihindari, dijauhi, ditolak. Berupa fitnah-fitnah yang zahir ataupun yang batin dengan cara pertama memperbaiki, mengobati seluruh yang kasar pada dirinya. Kasar itu yang kurang Seluruh kekurangan diperbaiki, diperkuat, ditambah. Lalu setelah itu juga apabila dia terjerumus ke dalam perkara yang mengurangi iman seperti dosa, seperti maksiat, baik dosa dan maksiatnya karena mengabaikan perintah Allah ataupun karena melanggar apa yang dilarangnya, terjerumus dia dalam dosa dan maksiat, dia bersegera tobat. Dia bersegera untuk meminta ampun kepada Allah SWT. wa Taala Karena sebaik-baik manusia bukan manusia yang nggak pernah salah. Ya ada manusia yang nggak pernah salah. Peribahasa di bahasa kita menyatakan sepandai-pandai tupai melompat akan apa? Akan jatuh juga. Walaupun terus terang secara pribadi saya belum pernah melihat tupai jatuh. Jangankan tupai jatuh, melihat tupainya aja nggak belum tentu 10 tahun sekali ya. Tapi peribahasa ini menyatakan hebat-hebat manusia pasti ada salah. Sesoleh-soleh manusia tidak ada yang masuk. Makanya tidak ada ayat atau hadis yang menyatakan manusia takwa itu manusia yang tidak pernah salah. Enggak. Allah menyatakan ciri wanita yang A wanita, ciri laki-laki eh laki-laki. Ciri manusia yang takwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka terjerumus ke dalam perbuatan keji, ini dosa besar. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Fahisha itu perbuatan kecil, Ini dosa besar. Orang takwa kalau mereka terjerumus ke dalam dosa besar, Allahu anfusahum atau mereka itu mendolimi diri sendiri, ini juga dosa besar. Zakarullah fastaghfaru lidzunub. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Ayat ini menyatakan Orang bertakwa adalah orang yang mungkin terjerumus dalam dosa besar tapi begitu terjerumus cepat tobat kepada Allah Subhanahu Bedanya orang durhaka dengan orang yang takwa ada samanya, ada bedanya. Samanya suka terjerumus dalam dosa besar. Itu persamaannya. Orang durhaka suka terjerumus dalam dosa besar, orang takwa juga suka terjerumus dalam dosa besar. Apa bedanya? Bedanya orang takwa begitu terjerumus cepat ingat kepada Allah tobat minta ampun atas dosanya dan tidak mengulang kembali dosa yang sama di kemudian hari. Kalau orang durhaka begitu terjerumus dalam dosa besar dia tidak ingat kepada Allah, tidak bertobat, ngeyel terus menerus di dalam dosa yang dilakukannya. Itu aja bedanya. Makanya orang bertakwa, orang iman, orang beriman, orang mukmin yang sudah memperoleh taufik dari Allah subhanahu wa Jalla adalah orang yang selalu menghindarkan diri dari dosa dan begitu terjerumus ke dalam dosa dia cepat ingat kepada Allah untuk tobat menghapus dosa-dosanya. Ya. Ini dua hal yang selalu seumur hidupnya diperjuangkan oleh seorang mukmin yang sudah memperoleh hidayah. Pertama menguatkan keimanan. Imannya itu selalu diusahakan ditambah, selalu diperkuat, selalu dikembangkan, selalu diluruskan. Itu perjuangan pertama seumur hidupnya dan yang keduanya selalu menghindarkan diri dari semua hal yang bisa mengurangi iman, bisa merusak iman bahkan bisa menghapus keimanan ini dalam dirinya seluruhnya dan dua perjuangan ini selalu dilakukan seumur hidupnya sampai ajal datang untuk menjemputnya. Dari semua penjelasan itu maka kita mengetahui betapa pentingnya mengetahui hakikat dari keimanan. Betapa pentingnya juga kita mempelajari beberapa penyebab bertambahnya iman, kiat untuk menguatkan iman, menambah iman, menyempurnakan iman. Dan betapa pentingnya juga kita mempelajari beberapa penyebab berkurangnya iman, rusaknya iman, bahkan hancurnya iman. Oleh karena itu, di dalam buku ini akan dibahas dua poin. Poin yang pertama asbabu ziyadatil iman. Beberapa penyebab bertambahnya iman dan poin yang kedua beberapa penyebab eh, berkurangnya iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah mukaddimah dari pengajian kita membahas tentang eh, sebab-sebab uh, bertambah dan berkurangnya iman. Kita masuk ke poin berikutnya apa sajakah penyebab bertambahnya iman? Penyebab bertambahnya iman adalah pertama apa yang sedang kita lakukan sekarang. Apa? Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ta'allumul ilmin nafi. Ketahuilah ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum bahwa Penyebab terpenting dan penyebab yang paling bermanfaat untuk menambah iman adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i yang disandarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berkata Syekhul Islam dalam Majmul Fatawanya, Wa talabul ilmi syar'i fardun 'alal kifayah illa fi ma yata'ayyan. Misal talabi kulli wahid ilma ma amarahu Allah wa ma nahahu anhu fa inna hadha fardun 'alal a'yan. Mencari ilmu syar'i hukumnya fardu kifayah kecuali beberapa ilmu tertentu yang hukumnya fardu ain. Contoh, setiap orang mempelajari apa yang Allah perintahkan kepada individu setiap muslim, mempelajari juga apa yang Allah larang pada dirinya, maka mengetahui itu fardu ain. Allah mewajibkan kita sholat maka hukum mempelajari sholat fardu ain. Caranya, waktunya, semua yang berkaitan dengan sholat hukumnya fardu ain. Sehingga apabila orang tidak mengetahui tata cara sholat, waktu-waktu sholat, jumlah rakaat sholat, apa yang dibahas dalam sholat, dia berdosa. Walaupun dia sholat, tapi dijamin sholatnya nggak benar karena dia melakukan apa yang tidak diketahuinya. Kalau dia tidak tahu tentang sholat. Ada ilmu syar'i yang wajib bagi seseorang tapi tidak wajib bagi yang lain. Fardu ain bagi seorang tapi tidak fardu ain bagi yang lain. Contohnya apa? Contohnya berkaitan dengan pekerjaan dia sehari-hari. Dagang. Bagi pedagang dia wajib memahami hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan dagang. Sehingga Umar bin Khattab dahulu menyatakan tidak boleh pergi berjualan di pasar kecuali orang yang faham tentang fikih muamalah jual beli. Sebab kalau tidak faham bisa terjerumus ke dalam apa yang dilarang, bisa terjerumus ke dalam riba, <coughs> bisa terjerumus ke dalam <coughs> apa yang dilarang oleh syariat ya, menyembunyikan cacat dari sebuah barang melakukan sebuah transaksi yang bertolak belakang dengan aturan syariat apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini maka transaksi jual beli bisa dilakukan dengan berbagai macam cara yang super mudah sambil tidur bisa apa yang dikenal sekarang dengan istilah all shop ya apa shop? Online shop. Shop online gitu. ya Shop teh sayur. <laughs> Cukup buka internet, ah oh, ini ada produk bagus. Cukup BBM, SMS, WhatsApp, telepon, saya pesen satu truk. Uangnya saya transfer. <laughs> Boleh dikirim besoknya. Ternyata apa yang digambar tidak sesuai dengan <laughs> kenyataan. Kecewa ya. Wajib dipelajari aspek fikihnya itu. Siapa yang wajib dengan hukum fardu ain? Pedagang. Adapun petani nggak perlu itu. Karena nggak akan menjual dia. Ya. Kalau dia tidak menjual. Ataupun umpamanya orang yang tidak berdagang maka dia tidak wajib untuk mempelajari ilmu itu. Jadi ada hak ilmu yang ilmu syar'i yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Kalau yang fardu kifayah seperti ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, ilmu tauhid, ilmu uh, hadis, ilmu balaghah bahasa Arab nahwu sharf seperti itu hukumnya fardu kifayah. Tidak se semua orang wajib menguasainya dan memahami dengan pemahaman yang mendalam. Berkata Imam Ibnu Hajar, eh, berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menta'rif atau mendefinisikan ilmu ini, beliau menyatakan, "Fal ilmun nafi" هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في وسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك والاجتهاد على التمييز الصحيح من سقيمه أولا ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا وفي ذلك كفاية لمن نقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berupa penelaahan penyelidikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta memahami makna-maknanya dan membatasi diri dalam memahami Quran Sunnah itu dengan riwayat-riwayat yang makfur dari para sahabat, tabiin dan tabiut tabiin dalam memahami makna-makna Al-Quran dan hadis. Jadi dalam memahami Quran dan hadis juga bersumber dari riwayat para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena sesuai dengan ayat fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kamu ke ahlinya kalau kamu tidak tahu. Siapa yang ahli tentang Quran dan Sunnah? Tiga generasi awal, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in mereka memiliki riwayat yang disandarkan kepada Nabi bersumber kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memahami Quran ataupun hadis. Mereka lah para ahlinya tentang Quran dan Sunnah. Makanya membatasi diri dengan riwayat yang bersumber dari mereka. Dan ini mengisyaratkan tidak boleh memahami Quran dengan pemahaman akal, pemikiran, logika kita sendiri. Apalagi bagi kita orang ajam, orang ajam itu bukan orang Arab. Bahasa Arab tidak bisa. Tajwid makhraj juga mungkin masih banyak salah, banyak keliru. Memahami Quran dari terjemah. Memahami hadis dari terjemah. Dengan kebodohan dan keterbatasan seperti itu, dia mencoba memahami Quran dan sunnah langsung dengan otaknya dengan akal. Keliru. Jangankan Quran Sunnah. Urusan dunia, kita nggak mau menyerahkan urusan dunia kita ke orang yang bukan ahlinya. Ketika motor, mobil kita rusak, berani nggak kita ke tetangga? Tetangga ini sarjana mesin. Mobil saya rusak tuh, tolong diomean. Kamu kan sarjana mesin. Berani nggak? Iya, saya sarjana mesin, tapi cuma sebatas Eh, bongkar pasang itu ke bengkel. Montir ada ahlinya. Montir bukan sarjana mesin. Montir itu praktisi mesin. Setiap hari bongkar pasang mesin. Teori ilmiahnya nggak tahu, tapi dia sudah sehari-harinya begitu. Faham, ini begini, itu begitu, itu rusaknya begini, penyebabnya ini dia faham dan berkali-kali puluhan ratusan ribuan kali memperbaiki dan beres. Mereka ahli dalam hal ini. Maka kalau motor mobil kita rusak, kita nggak akan ke bengkel sembarang, ke ahlinya. Walaupun harus bayar uang mahal, lebih mahal. HP kita rusak, ya ke ahlinya nggak ah, saya juga punya akal. Ambil obeng, bongkar sendiri, bisa ngebongkar. Setelah dibongkar bingung diapain lagi <laughs> Ah pasang lagi. Gak ya bisa pasang, Lebih hancur. Itu urusan dunia. Berani nggak kita sakit kemudian kita pergi ke tukang urut? Tolong diurut nih. Saya batuk. Bagian itu terserah. <laughs> Apa begitu? Enggak, enggak berani. Jangankan ke tukang urut. Ke mantri aja kita kurang percaya. Atau ke dokter umum saja rasanya kurang pas. Harus ke dokter spesialis yang senior yang ubannya sudah putih. Eh ubannya sudah putih. Uban <laughs> pasti putih. Yang rambutnya sudah putih. Menunjukkan sudah pengalamannya sudah banyak. Ilmunya sudah sudah bergelar profesor doktor. Sudah dipakai oleh rumah sakit-rumah sakit bertaraf internasional. Sudah diakui. Nah, ke sana baru adem. Itu urusan dunia. Berani nggak ketika kita ada keluhan ini sakit pinggang apa ya ah kayaknya ginjal umpamanya ya akhirnya kita ke warung mana obat ginjal menentukan obat sendiri bisa nggak berani nggak nggak berani kita panas apa ini panas lalu kita cari penyebabnya kita tentukan obatnya padahal kita bukan ahli enggak kita ke dokter dan mengikuti apa yang disarankan dokter sekaligus sekalipun itu merugikan kita. Jangan makan yang enak-enak. Terus kalau makan apa? Ini yang pahit-pahit. Ya. Terus sini pantatmu, setojos. Nurut. Walaupun harus disuntik. Beres begitu, bayar. Keluar dompet, dibayar. Kata dokter, minggu depan datang lagi. Setojos lagi. Saya minta uang lagi. Saya larang lagi dari makan yang enak. Saya kasih yang pahit-pahit. Nurut nggak? Nurut dia datang lagi. Demi apa? Demi kemaslahatan diri. Dia yakin benar dokter itu bukan dolim, bukan balas dendam. Ini orang yang saya benci ya, saya tojo saja. Apa begitu? Enggak. Dia nyuntik kita, ngasih obat yang pahit, minta uang kepada kita, nyuruh datang lagi untuk diperlakukan dengan perlakuan yang sama agar kita sembuh dari penyakit. Percaya dan begitu percaya betul kita semua. Urusan dunia kita nggak berani ke orang yang sembarangan, apalagi urusan akhirat, urusan agama. Maka wajib kita kembalikan ke ahlinya dan orang yang ahli di bidang ini hanyalah generasi tiga generasi awal dari umat ini sebagai tiga generasi terbaik yang dipersaksikan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Makanya Imam Ibn Rajab menyatakan wattaqayyud fi dzalika bil ma'thur anis sahabati wat tabi'in wat tabi'ihim fi ma'anil Qur'anul hadis. Jadi membatasi dalam memahami Quran Sunnah itu dengan riwayat-riwayat yang ada asarnya dari sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in tentang makna-makna Quran dan hadis. Maka itulah yang disebut dengan ilmu nafi ilmu yang bermanfaat. Makanya hati-hati jangan coba-coba kebodohan kita tentang Quran Sunnah kita jadikan sebagai bekal untuk membedah Quran Sunnah dengan kebodohan kita berbahaya bisa tambah parah saya kan pernah ceritakan ya orang yang punya borok di, di apa namanya di kakinya ke dokter benar tindakan ke dokter oleh dokter tidak diberi salep karena lagi kata orang Sunda lagi jiih. Jiih itu si boroknya apa? basah. Dikasih tablet minum nih tiga hari sekali. Tiga kali sehari bukan tiga hari sekali. Tiga kali sehari minum. Sebelum minum dia mikir, kok borok bukan dikasih salep tapi dikasih obat diminum apa? Dia mikir kayaknya obat yang ada dalam pel ini diminum, diserap lalu memperbaiki ke boroknya dari dalam gitu ya. Pertama dia bilang pahit. Kedua lama banget ketika diminum, dicerna dulu ya. Terus jalannya dari sini ke borok itu kan nggak 10 km per jam. <laughs> Lama mungkin berjam-jam. Akhirnya dia mikir sudah saja langsung si si tabletnya digerus, dibubukkan lalu bubuknya ditaburkan ke boroknya. Langsung tuh nyerap. Dia lakukan itu tiga hari sekali, eh tiga kali sehari. Setiap mau obat nggak perlu pahit, nggak perlu air, digerus, kurulukeun. Tambah jiih, tambah melebar. Sampai habis. Dokter nipu. Nggak sembuh. Datang lagi ke dokter. Sembuh belum? Belum. Ada obatnya habis. Habis. Berapa hari sekali? Tiga kali. Sesuai dengan petunjuk dokter. Masa kok tambah parah? <laughs> iya, tapi nggak saya minum di dipurulkan dasar blokong. <laughs> Bukan begitu cara kerja obat. <laughs> Jadi dia salah menafsirkan cara kerja obat yang diberikan oleh dokter. Ya. Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam memahami Quran dan Sunnah. Rujuklah ke ahlinya dan ahlinya adalah para ulama. As-salafus Banyak ayat dan hadis yang menerangkan keterkaitan antara ilmu dengan iman. Quran bertebaran di banyak ayat, puluhan ayat atau ratusan ayat. Iman seorang sangat dipengaruhi oleh ilmu, apalagi hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan besarnya pengaruh ilmu terhadap iman adalah ayat yang pertama. Akan kita bahas selasa depan. Kita punya waktu sampai setengah 12 dibatasi dan waktu yang kita miliki tersisa tinggal 20 menit lagi cukup sampai di sini saja dulu dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Eh, tiga satu formasinya tiga e, penanya dari hadirin satu dari pendengar baik proja ataupun e, albayan Cianjur. Mohon penjelasan mengenai korelasi antara iman dan takwa. Mana yang lebih dahulu apakah yang satu tergantung atau mempengaruhi yang lain? Jazakumullahu khairan. Pertama, secara bahasa. Kita akan bahas iman dan takwa baik secara bahasa ataupun secara istilah. Dengan memahaminya kita akan mengetahui perbedaan dan persamaannya dan korelasinya. Secara bahasa iman artinya tasdik. Tasdik itu apa? Percaya. Ayat Al-Qur'an menyatakan ya Wa ma anta bimu'minin lana. Engkau tidak akan mukmin kepada kami. Mukmin di sini maknanya percaya. Ini perkataan siapa? Anak-anak Nabi Yakub. Ayah siapa Nabi Yakub? Ayah dari Nabi Yusuf. Dulu kan Yusuf pernah dibuang oleh saudara-saudaranya. Lalu lapor ke ayahnya bahwa Yusuf dimakan serigala. Ayahnya nggak percaya. Anak-anaknya bilang, "Paman tapi mukminin lana. Engkau tidak akan mukmin kepada kami." Mukmin di sana percaya. Karena memang iman maknanya adalah percaya secara bahasa. Adapun makna iman secara istilah syar'i, iman menurut istilah syar'i adalah Diterangkan oleh Rasul Ali Shallallahu Wasallam ketika ditanya oleh Jibril dalam hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Al imanu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya wal yaumil akhir wa antuk minabil qadari khairi wa syarri. Iman artinya engkau beriman kepada Allah kepada Rasulnya eh, kepada para malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir dan takdir. Itu cakupan yang wajib diimani 46 poin. Adapun para ulama ketika menjelaskan iman secara syar'i, definisi iman adalah kata beliau at-tasdiqu bil qalb wal iqrar bil lisan wal amalu bil arkan. Iman maknanya adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan secara lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Hati meyakini, lisan mengucapkan, anggota badan mengamalkan. Perpaduan antara ketiganya itulah yang disebut dengan iman. Adapun takwa, takwa berasal dari kata waqo, wakoya. Makna waqo adalah ja'lul insan wiqayatan mimma yakhafuhu. Seseorang membuat tameng antara dirinya dengan sesuatu yang ditakuti. Makanya Al-Qur'an atau hadis tidak hanya menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah saja Al-Quran dan hadis menyuruh kita bertakwa kepada selain Allah. Bertakwa kepada neraka. Allah berfirman, Faillam taf'alu walan taf'alu terus fattakunnar. Kalau kamu tidak bisa melakukannya dan memang kamu tidak akan bisa, Melakukan apa? Membuat Al-Qur'an, membuat yang semisal Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mimithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin terus fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqunna. Kalau kamu masih ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an, coba bikin satu surat aja yang semisal Al-Qur'an. Terus ajak kawan-kawanmu untuk menolong kamu kalau kamu benar. Kalau kamu tidak bisa dan tidak akan bisa, bertakwalah kamu kepada neraka. Fattakullah terus fattakunnar. Kita juga diperintahkan untuk bertakwa kepada hari kiamat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bertakwalah kamu kepada satu hari yang di hari itu seseorang tidak bisa menolong orang lain. Ya ayuhan nasu taku rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi. Dan banyak lagi ayat bertakwa kepada hari kiamat. Bahkan hadis juga menyuruh kita bertakwa kepada dunia dan bertakwa kepada wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kamu kepada dunia dan bertakwalah kamu kepada para wanita. Jadi ternyata suruhan bertakwa tidak hanya kepada Allah tapi juga kepada wanita kita harus bertakwa, kepada dunia kita harus bertakwa, kepada hari akhirat kita harus bertakwa, kepada kezaliman kita harus fattaqudzulma fa innahu dzulumatun yaumil qiyamah. Bertakwalah kamu kepada kezaliman. Lalu apa makna takwa? Takwa itu adalah menjadikan tameng antara diri kita dengan yang kita takwai. Kita bertakwa kepada Allah artinya membuat tameng antara kita dengan azab Allah yang sangat kita takut. Tamengnya apa? Tamengnya ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah SWT. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah bertakwa kepada dunia, bertakwa kepada wanita artinya membuat tameng antara kita dengan fitnah dunia, membuat tameng antara kita dengan fitnah wanita. Bertakwa kepada hari kiamat maknanya membuat tameng pelindung antara kita dengan kengerian hari kiamat. Seluruh takwa baik kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada kezaliman, kepada dunia, kepada wanita diaplikasikan, diwujudkan dalam bentuk mentaati Allah dan Rasul. Sebab siapa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan selamat dari kengerian pada hari kiamat. Dia akan selamat dari murka dan azab Allah. Dia akan selamat dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Karena ketaatan kepada Allah lah yang menjadi tameng bagi kita. Kalau kita taat kepada Allah, ada fitnah dunia, nah, kita bisa mengantisipasi. Dunia akan kita pegang di tangan kita, bukan di hati kita. Dunia akan kita letakkan di belakang kita untuk kita arahkan sekehendak kita, bukan diletakkan di depan kita yang mengarahkan kita ke arah yang bisa membinasakan kita. Itulah mana takwa. Ya. Jadi takwa itu membuat tameng atau pelindung antara diri kita dengan apa-apa yang kita takuti. Membikin tameng antara kita dengan adab Allah. Seluruh takwa kepada siapapun dan kepada apapun wujudnya adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, inilah definisi dari takwa. Nah, adapun takwa yang didefinisikan oleh para ulama adalah imtithalu awamirih wajtinabu nawahi melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan semua perintah yang Allah perintahkan dilaksanakan semua larangan dijauhi itulah wujud dakwah dengan demikian kita bisa tahu apa hubungan antara iman dan takwa ya kita katakan bahwa takwa merupakan salah satu di antara perwujudan iman. Iman yang ada di dalam hati kita diaplikasikan dalam bentuk amalan, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan. Maka perwujudan dari iman itulah yang disebut dengan takwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bolehkah membadalkan haji kakek Yang Pada Hak meninggal yang oh yang sudah meninggal oleh seorang guru saudara anak dengan alasan ekonomi karena si gurunya tersebut mau sekalian berangkat haji dengan jaminan nanti dapat sertifikat. Uh, ia mematok harga 8 juta untuk info anak cucunya. Belum eh, untuk info anak cucunya belum pernah ada yang haji. Maaf tulisannya jelek ya dimaafkan. Badal haji dikhilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan berdasarkan banyak hadis tentang hal ini. Di antaranya adalah seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, ayah saya sebelum meninggal mau haji, tapi sebelum haji sudah meninggal. Boleh nggak saya menghajikan untuknya? Kata Nabi Sallallahu boleh. Karena haji kan nggak bisa sembarang waktu, harus pada bulan haji, bulan Dhuhr Hijjah. Jadi nunggu bulan Dhuhr Hijjah, mungkin kalau zaman kita sudah daftar, udah ah, tahun depan berangkat. Eh belum tahun depan sudah meninggal. Boleh nggak dibadalkan oleh anaknya? Kata Nabi Sallallahu boleh. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Seorang sahabat ya punya ayah. Ayahnya berpesan, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Lalu mati. Si sulung membebaskan 50 orang budak. Dia bilang ke adiknya 50 kamu bebaskan lagi untuk ayah kita. Kata adiknya enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau belum bertanya nanti hanas kata orang Sunda namanya naon hanas. Hanas sudah dilakukan arifek teh nggak boleh gitu aya teh naon. Ternyata nggak boleh. Bahkan mubazir. Makanya ditanya. Kata Nabi sallallahu alaihi Kalau ayahmu itu seorang ahli tauhid, ayahmu itu seorang muslim, maka kamu sholat, kamu e, sodakoh dan kamu haji atas nama ayahmu, maka pahalanya akan sampai kepadamu dan kepada ayah. Bebaskan. Akhirnya dia membebaskan lagi 50 buta. Hadis ini juga sahih dan ini dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz. Ya. Ini hadis yang menjelaskan bolehnya membadalkan haji. Tapi Syekh Al-Albani sering membatasi ya yang membadalkannya itu harus anaknya, ahli warisnya, anaknya. Sehingga tidak bertolak belakang dengan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali dari amal perbuatannya. Illa ma sa'a itu kecuali dari hasil usaha Dan anak adalah sebaik-baik hasil usaha setiap orang tua. Orang tua banyak melakukan usaha, bikin rumah, punya perusahaan dan seterusnya. Tapi tidak ada sebaik hasil usaha dalam bentuk anak yang soleh. Kalau harta akan ditinggalkan, musnah, hancur. Kalau anak yang soleh, amal-amalnya, doanya terus mengalir. Oleh karena itu, anak adalah kata Nabi SAW termasuk hasil usaha setiap orang tua yang terbaik. Dan termasuk ayat ini wa alaisal insan illa mas'ah. Seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali dari hasil usahanya dan salah satu di antara hasil usaha adalah anak. Maka tidak bertolak belakang antara ayat dengan hadis yang tadi, ya. Berdasarkan hal itulah maka kalau toh mau membadalkan haji, ada syarat. Syarat pertama yang membadalkannya upayakan anaknya sendiri. Syarat yang kedua, si yang membadalkannya harus sudah haji terlebih dahulu. Kalau dia belum haji tidak boleh. Dan dia meniatkan haji untuk kakeknya yang sudah meninggal tadi, ya. Adapun orang itu belum haji dan orang itu tidak ada hubungan nasab, maka Sebagian ulama menyatakan itu tidak boleh dan tidak akan sampai. Dari sini lalu buka bisnis badal haji. Murah kalau hajinya kan berapa? 40 sampai 50 juta kalau itu yang reguler. Ya 40 hari ya capek, ya panas, ya dari tendanya ke Masjidil Haram 3 kilo gitu ya. Ya masak sendiri kalau reguler tuh masak sendiri loh. nggak dikasih makan di sana. Kecuali ketika di Arafahnya ya di Minanya dikasih. Tapi di luar itu ya makan sendiri, masak sendiri. Ya. Kecuali kalau plus semuanya sudah dijamin. Tapi itu sekitar 150 jutaan gitu. Nah ini dengan badal haji 8 juta nggak perlu capek pulang-pulang nih sertifikat haji. Saya mau bertanya siapa yang berwenang mengeluarkan sertifikat itu? Apa apa? Apakah ada yang disebut wizaratul haji? Misal Kementerian Haji Arab Saudi Enggak, Kementerian Haji Arab Saudi tidak mengeluarkan sertifikat haji Yang benar-benar aja ke haji ke sana gitu enggak dapat sertifikat Ini yang enggak ke haji Cuma dibadalin Dapat sertifikat Terus sertifikat itu untuk apa? Apa untuk ngelamar kerja? Ibadah haji itu ibadah kepada Allah Rahasia antara kita dengan Allah Enggak perlu diberitahukan kepada orang para ulama bagi ikhwan dan akhwat yang punya akun Facebook dan berteman dengan saya pasti pernah membaca status saya tentang menyembunyikan amal baik di sana kita kutip ayat hadis dan penjelasan para ulama yang artinya yang intinya sembunyikan amal-amal baikmu melebihi kamu menyembunyikan amal burukmu. Amal baik itu jangan diekspos. Hati-hati yang punya akun Facebook seringkali Facebook itu dijadikan ajang pamer. Kalau umpamanya kita membimbing umroh atau haji, sebelum umroh haji itu ada banyak kajian. Yang pertama ditanamkan itu keikhlasan. Ikhlas itu dasar bagi semua amalan. Tidak ikhlas bisa ditolak. Ya, amal ibadah itu dan diazab. Umrohnya belum, hajinya belum, masih diminta foto-foto selfie narsis gitu ya, pakai apa yang disebut dengan tongsis, tongkat sosis yang jauh itu. Lalu fotonya dipajang di Facebook. Ini saya ketika di Masjid Nabawi. Umrohnya belum. Riaknya sudah didahulukan. Ibadahnya belum, riaknya sudah. Bahkan sebelum berangkat, hajat dulu kan? Hajat dulu tuh. Undang tetangga. Alhamdulillah bukan karena saya sombong. Bukan karena saya mau ria-ria ingin dipuji, cuma memberitahukan saya mau umroh, <laughs> gitu kan? mohon maaf, mohon doanya gitu ya. Kadang-kadang biaya hajatannya menyamai biaya umrahnya. Nah, diantar oleh sekampung ke bandara. Ada masalah, visanya nggak keluar. <laughs> nggak jadi berangkat. Apa yang terjadi? Mau pulang lagi malu. Akhirnya tinggal aja seminggu di Jakarta di hotel ya ke, ke Tanah Abang, pasar Tanah Abang beli korma, beli zam-zam dan susah pulang ke rumah sudah umroh bagikan. terus cuma di Tanah Abang. Dalam rangka mempertahankan apa riaknya. Ibadahnya enggak. Ya. Maka jangan seperti itu. Jadi gelar haji bukanlah gelar. Haji itu ibadah. Makanya tidak pernah Nabi sallallahu menyatakan Ya Haji Abu Bakar, ya Haji Umar, ya Haji Ali, ya enggak. Pernah enggak para ulama menyatakan berkata Haji Rasulullah SAW Berkata al haji Abu Bakar As-Siddiq enggak, enggak, haji itu bukan gelar Sama dengan sholat, sama dengan saum itu bukan gelar Tapi ibadah Enggak perlu diekspos ke orang bahwa kita sudah haji sekian kali, sekian kali Itu bisa menghapus ibadah haji yang kita lakukan Jadi untuk apa sertifikat itu? sertifikat untuk orang haji atau umrah untuk Allah azza wajalla ya wallahu a'lam bissawab Ustaz, bagaimana hukum sumpah seperti ini? Demi Allah, saya bersumpah untuk diangkat menjadi SMS, EPNS, Akan taat sepenuhnya kepada Undang-Undang Dasar Pancasila Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah DST. Ini diucapkan untuk diangkat menjadi PNS di Indonesia. Apakah dibolehkan dan bagaimana status PNS jika harus sumpah seperti itu? Pertama bersumpah boleh dan menuntut sumpah dibolehkan. Kedua sumpah wajib hanya menyebut demi Allah. Gak boleh diiming-imingi dengan demi yang lain demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi malaikat tidak boleh, hanya demi Allah. Ketiga, isi dari sumpahnya tidak boleh bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seandainya tadi e, untuk taat sepenuhnya kepada UD 45 Pancasila Peraturan Perundang-Undangan kalau isi dari UUD 45 Pancasila peraturan perundang-undangan itu seluruhnya tidak ada yang bertolak belakang dengan Quran Sunnah nggak apa-apa wajib ditunaikan. Tapi kalau toh ada yang bertolak belakang wajib dilakukan. Adan bukan Paslet. Nah, itu setengah 12 kan ya? Adan kalau nggak salah jam 12 lewat 2 menit. اللهم صيبا نافع سبحان الذي صبر به وأبواب Kalau ada yang bertolak belakang wajib tidak ditaati dan ketika itu tidak ditaati sumpahnya wajib dibayar kifaratnya. Kadang-kadang melanggar sumpah diwajibkan. Tapi wajib apa? dibayar kifarat seperti kalau isi sumpahnya itu bertolak belakang dengan Quran Sunnah. Kata Nabi Sosalam, "Ida halafa 'abdun thumma roa anna ghairahu khairu minni," gitu ya. Apabila seorang hamba bersumpah, lalu dia melihat melanggarnya lebih baik, maka langgarlah tapi bayar kifarat. Contoh, sering saya ungkap, kita janji dengan orang lain ketemu di Cipaganti jam 9. Karena pengajian jam 10 ngobrol dulu sejam gitu ya. Deal. Sebelum jam 9 kita sudah datang. Jam 9 kawan kita belum datang. Masih sabar, ah mungkin masih sedikit macet. Setengah 10 belum datang, mulai was-was. Jam 10 kurang 5 menit, ustadznya sudah datang, ini belum datang. Mulai mangkal ini orang. Jam 10 pengajian sudah mulai, orang itu nggak datang juga kesel jam 11 belum datang akhirnya dia bersuara demi Allah kalau dia kalau saya ketemu dia saya getok dia pakai demi Allah pakai sumpah demi Allah kalau saya ketemu dia getok atau dia bilang demi Allah saya nggak mau lagi ngomong sama dia begitu duhur datang sambil belepotan keringat karena ternyata bannya bocor kemudian tambal bannya tutup umpamanya jauh kan kasihan dia getok jangan jangan ya. tapi dia sudah bersumpah langgar sumpahnya jangan digetok langgar sumpahnya bayar kifarat membayar kifarat dengan cara memberi makan 10 orang fakir miskin seperti yang di Al-Maidah ayat e, berapa ayat 89 dan 90 memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau saum 3 hari berturut-turut Ya. Jadi termasuk kalau seseorang ketika masuk ke surga dia sebut demi Allah akan begini-begini. Ternyata di antara peraturannya ada yang bertolak belakang dengan Quran Sunnah, melanggar bayar kifarat. Maka tidak ada dosa bagi orang yang melanggar sumpah yang memang harus dilanggar, tapi bayar tetap kifarat yang pernah uh, yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Allah. Muzayyin di studio ada pertanyaan. Ada Ustaz. Silakan. Pertanyaan dari adalah Pertanyaan keluar topik. Silakan. Mohon, mohon panduan tip-tip dalam memilih ustadz yang benar. Syukran jazakallahu Ini namanya out out of tema tip-tip mem memilih ustadz yang benar apa harus yang ganteng yang berjenggot pertama betul tapi pertanyaan itu penting sebab orang bilang wah oh, penting mah ustadz kan gitu ya Padahal Al-Quran juga hadis banyak mewanti-wanti memberikan peringatan. Ada yang disebut doa duat ila nari jahannam para dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Ya. Pertama, kiat untuk memilih ustaz yang benar, yakini ustaz itu memiliki pemahaman yang lurus. Akidahnya lurus, pemahamannya lurus. Pemahaman yang lurus adalah pemahaman yang selalu merujuk kepada ahlinya ketika membahas Quran dan Sunnah. Ya, kalau kita tidak tahu apakah dia lurus atau tidak, tanya kepada ustaz lain yang mengenalnya. Tidak semua yang di belakangnya LC, MA atau doktor itu dianggap lurus. Enggak. Contohnya banyak tentang hal ini. Pertama pemahamannya yang lurus. Kedua, kafaah ilmiahnya yang mencukupi. Ini juga orang awam tidak bisa menilai. Ya, asal bisa memimpin doa oh hebat gitu ya menurut orang awam dan ini juga harus bertanya tentang kafah ilmu ini kepada ustad lain yang kita percaya ustad ustad tersebut layak gak ngajar oh iya boleh umpamanya itu yang kedua kafah ilmiah ketiga amanah kejujuran amanah dalam menyampaikan tidak ada dusta sebab di saat seorang ustad kepepet pertama itu Kedua, dia memiliki gengsi yang tinggi. Ketika ditanya tentang suatu masalah yang dia tidak tahu jawabannya dari para ulama, dia bisa mikir sendiri menyampaikan jawaban menurut sendiri. Tidak merujuk kepada ahlinya. Dia bisa mengutip ulama tertentu secara dusta. Ulama anu berkata demikian demikian, padahal tidak. Dan itu banyak. Oh ulama Imam Syafi'i menyatakan begini. Kita tanya, Imam Syafi'i berkata begitu di kitab apa? Tidak tahu. Apa ah, saya dengar aja begitu? Ih, nggak boleh. Asal dengar begitu. Harus diyakini. Ya. Jadi ada tiga yang pokok. Pertama pemahamannya yang lurus, manhajnya yang lurus, akidahnya yang lurus. Yang kedua kafaah ilmiahnya, kapabilitas ilmunya. Ya, dua hal ini bisa kita ketahui dengan cara bertanya kepada ustaz yang lain. Dan yang ketiganya tadi, dia amanah. Tidak berani berdusta atas nama Allah ataupun Rasulnya Tidak berani berdusta atas nama para ulama Sebab ada orang yang mengatakan oh Allah berfirman begini Padahal nggak ada ayat ayat yang menyatakan begitu Nabi menyatakan begini Tolabul ilmi eh, apa namanya utlubal ilmi utlubal ilma walau bisir Nabi menyatakan carilah ilmu walaupun ke negeri Cina itu berdusta atas nama Nabi SAW itu hadis palsu nah itu tidak aman ya oleh karena itu ada tiga tips yang kita harus perhatikan di dalam memilih ustaz atau mengundang ustaz. Pertama pemahaman manhaj. Ya, jangan sampai ada kekeliruan, nanti kita tidak tahu di mana kelirunya, akhirnya terbawa keliru. Yang kedua tadi adalah kafa, kafaah ilmiahnya, kemampuan keilmuannya, dan yang ketiganya sikap amanahnya ya. Adapun wajah mau tampan mau goreng patut nggak masalah. Wallahu a'lam. Pak Ustaz ada pertanyaan materi yang tadi pagi di Radio Roja Roja mana? Bandung apa Cilengsi? Sebab beda Satu, bila sholat dalam ruangan Yang banyak gambar manusia Maka malaikat tidak akan datang Untuk mengangkat doa kita ke langit Mohon penjelasan akan hal ini Tadi saya berangin itu gitu Enggak ya. Oh, paling malaikat rahmat akan turun kalau ada manikannya. Iya. Kalau pertama, sholat di sebuah tempat yang ada gambar-gambarnya makruh karena akan terganggunya konsentrasi kita. Apapun yang bisa mengganggu baik gambar ataupun musik ataupun keributan ataupun tulisan umpamanya sholat Sejadahnya koran. Jadi ketika takbir melihat tempat sujud baca berita. Makruh bisa merusak kekhusyuan kita. Itu yang pertama. Kedua, kalau ada gambar-gambar di sana, maka tidak boleh. Tutup dulu kalau itu ruangan orang lain atau letakkan di belakang kita agar tidak mengganggu konsentrasi kita. Adapun apakah doa kita terangkat atau tidak, tetap terangkat. Yang dimaksudlah malaikat rahmat yang tidak akan datang. Adapun terangkat atau tidaknya doa ketika itu ya, walaupun di tempat maksiat, umpama seorang e, petugas satpol pp gitu ya, datang ke tempat maksiat untuk menghentikan maksiat itu, dia berdoa di tengah-tengah keriuh-riuh eh, ke riuh rendahan musik dan Eh, suasana yang banyak maksiat. Dia berdoa, "Ya Allah, kuatkan saya. Ya Allah mudahkan urusan saya di dalam menghentikan kemaksiatan." Dia akan didengar doanya walaupun di tempat maksiat, ya, Insya Allah. Apa benar tangan kaki kita ini malaikat yang menggerakkan? Iya, semuanya. Semua jangankan tangan dan kaki kita Matahari, bulan, bintang, planet-planet semuanya malaikat yang memproses. Apalagi termasuk juga bagian dalam tubuh kita. Bagaimana tenggorokan kita bisa memeras-meras makanan yang masuk yang sudah ditelan. Bagaimana tubuh bisa menghasilkan zat-zat kimia tertentu di lambung untuk memproses pencernaan makanan secara kimiawi. Kita memikir itu alami. Bukan alami, malaikat yang memproses semua itu. Kita sudah bahas ketika menerangkan masalah malaikat. Termasuk yang menggerakkan kaki dan tangan kita ya. Allah. Terakhir Afwan, ada umahat yang mau pulang, mobilnya kehalangan sama mobil B orang Jakarta ini B9234 warna hitam bisa tolong diinfokan bisa saya infokan mobil B9234 warna hitam tolong dipindahkan karena menghalangi mobil lain yang akan keluar ya Sampai di sini saja dulu Insya Allah kita jumpa lagi di Selasa yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha illa Astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.